بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن وسنته مفتاحا وبيانا أشهد أن لا إله إلا الله أن أما باللسان على الإنسان منة وتوضيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa iraba amma ba'd ayuhal musyahidun al-kiram kaifa halukum fi hadzal liqa' al-mubarak nas'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah sahabat akademi nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> pada video kali ini ini adalah episode ke-13 dalam silsilah bahasa Arab kita kita akan lanjutkan pembahasan kita eh, atau pelajaran kita masih di Al-Wahdatus Thaniyah dengan tema Al-Usrah Ad-Darsu Sadis Ashar. Ya. Al-Wahdatus Thaniyah Al-Usratu Ad-Darsu Sadis Ashar. Maudu'u kalamina ya, poin atau tema pembicaraan kita di sini adalah al-kalam ya, cara cara atau praktek berbicara. Seperti yang saya ingatkan eh, sering ya, eh, bahasa Arab itu adalah al-mumarasah ya semakin antum sering memarosah membiasakannya maka semakin cepat antum menguasai bahasa Arab dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari jadi bagi kalian yang belajar sendiri saya sarankan ajak teman ya minimal ada dua orang atau tiga orang jadi nanti ketika praktek-praktek ini eh, kita tidak berbicara sendiri tapi kalaupun memang tidak ada ya tidak tidak mengapa juga ya tapi kuncinya harus diulang-ulang ya kalian menjadi si A dan kalian juga yang menjadi si B-nya begitu. Karena kalau tidak dipraktekkan hanya sekedar didengar, mungkin kita paham maknanya, tetapi begitu ingin diucapkan kita sulit eh, sulit keluar dari lisan kita. Sekarang kita akan berbicara tentang eh, atau berlatih tentang al-kalam. Jadi saya harapkan kalian eh, coba ya, coba dan tidak masalah untuk mengeluarkan suara, jangan pernah merasa malu untuk belajar, ya. Al-kalamu. Al-kalamu. Kita di halaman 43. At-tadribul awal, latihan yang pertama. <clears throat> Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Ya, ini perintahnya sudah sering ya kita dengar tabadal saling bertukar. Tabadali su'ala wal jawaba saring bertukar tanya jawab ma'azamilika bersama teman kalian, temanmu. Kama fil misali sebagaimana yang ada di contoh. Coba kita perhatikan contohnya di sini ada gambar orang sujud ya Ahmad al masjid yusalli katanya itu Ahmad al masjidi yusalli. Nah ini kita bentuk polanya ke dalam sebuah kalimat tanya jawab. Ini ada dua orang, talib awal wa talib sani. Jadi kalau kalian berdua, ini satu jadi talib awal, satu jadi talib sani. Kalau kalian sendiri, ya satu jadi uh, kalian juga yang menjadi talib awal, kalian juga yang nanti menjadi talib saninya. Aina Ahmad? Ahmadu fil masjidi yusalli. Ya, jadi penambahan yang kita tambah itu kata aina dan kata fi ya. Ahmad aina Ahmad Ahmad fil masjidi yusalli. Ya, jadi katanya itu ada kata Ahmad, ada kata masjid, ada yusalli. Jadi kita bertanya, aina Ahmad? Ahmad fil masjidi yusalli. Baik. Sekarang coba kalian praktekkan pada gambar-gambar selanjutnya. Di sini ada Fatimah, ada Al-Musalla, ada Tusalli. Ya, saya contohkan satu lagi. Misalnya Fatimah al-musalla tusalli. Bentuk pertanyaan seperti ini, aina Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Fatimah fil musalla tusalli. Ya, ingat kalau dia perempuan diawali dengan huruf ta. Tapi kalau dia laki-laki diawali dengan huruf ya pada kata kerjanya ya. Ini ada gambar selanjutnya ini Badar Al-Bait yatawadda Zainab Al-Ghurfah taqra'ul Quran Adil Al-Masjid yaqra'ul Quran. Kalian stop videonya, coba ucapkan eh, praktekkan gambar ini sesuai pada contoh tadi. Baik, jika sudah selesai kita lanjutkan pada latihan yang kedua, ya. at tadribu Thani Latihan yang kedua. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithali. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithali. Tabadal sama saling berganti. Al hiwara al hiwar itu ya tanya jawab percakapan ya. Al hiwar percakapan. Ma'a zamilika kama fil mithali. Al mithalu ini ada gambar dikasih tanda, kata di situ akhun muhandis ya ini lebih panjang lagi ya talib awal wa talib sani talib awal assalamualaikum waalaikumsalam ma hadhihi hadhihi suratu akhi huwa muhandis Masya Allah ya kelutnya itu ada di kata akhun dan muhandis. Dari kata ini kita bentuk polanya seperti pada contoh ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. alaikumussalam. Ma hadhihi? Hadhihi suratu akhi huwa muhandis. Masya Allah. Ya. <clears throat> Coba kalian praktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ma hadhihi hadhihi suratu akhi huwa muhandis Masya Allah ya kemudian sekarang ada gambar di bawahnya ini yang kalian praktekkan ukhtun tabibatun walidun muallimun ammun tabibun ibnun talibun. Nah, ini kata-katanya sudah berulang ya. Jadi maknanya saya kira kalian sudah tahu apalagi yang mengikuti dari awal. Ini saya contohkan lagi di yang kedua. Ukhtun tabibatun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ma hadihi? Hadihi suratu ukhti. Hiya tabibatun. Masya Allah. Jadi mana yang berubah? Yang berubah hanya kata suratu akhi atau suratu ukhti. Huwa muhandisun atau hiya tabibatun. Ya, itu yang diganti ya, diganti kata-katanya. Adapun sisanya seperti assalamualaikum, waalaikumsalam, mahadihi itu tidak diganti, ya. Kenapa tidak diganti kalau perempuan eh, kalau laki-laki tidak mahadha atau kalau perempuan mahadihi Nah, jawabannya adalah karena ma hadhihi, hadhihi yang dimaksud sini adalah surah. Ya, surahnya itu yang ditanya. Ma hadhihi, apa ini? Ya, bukan man hadhihi. Baik. Jadi kalian lanjutkan ini ya, di stop videonya. Coba praktekkan gambar satu sampai gambar keempat ini tadi. Ya. Baik. Kalau sudah selesai kita lanjutkan di at-tadrib as-salis. At-tadribus salis. Latihan yang ketiga. Hati jumalan kama fil mithali. Hati jumalan kama fil mithali. Nah, masih ingat kan perintah yang pola seperti ini? Hati datangkanlah ya, jumalan jumalan kalimat-kalimat. Ini kalimat bahasa Indonesia maksudnya ya karena kalimat bahasa Arab itu artinya kata. Ya, kalau kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Bentuk jamaknya adalah jumal. Hati jumalan kama fil mithali. Al mithalu. Hada ini ada gambar dikasih kata di bawahnya walidun aliyun muhandisun ya posisinya sebagai walidun ayah namanya Ali, profesinya muhandis, insinyur. Kita bentuk dia dalam sebuah kata, eh, sebuah apa namanya kalimat. Hada walidi Ali huwa muhandisun. Hada walidi Aliun, huwa muhandisun. Ya, walidun kita tambah kepada kita nisbahkan, kita sandarkan kepada kita jadi walidi nah, ditandai dengan ada huruf ya di akhirnya. Hada walidi aliyun huwa muhandisun. Baik. Ya, saya kira sudah ngerti ya. Begitu juga gambar-gambar selanjutnya. Walidatun khadijatun tabibatun walidatun khadijatun tabibatun. Nah, ini coba kita bentukkan dalam bentuk jumlahnya. Ini saya contohkan satu lagi. hadihi walidati Khadijah hiya tabibatun. Ya, contoh yang pertama tadi. Wali walidi Aliyun huwa muhandisun. Ini contoh yang kedua ini. Hadihi walidati Khadijah. Hiya tabibatun. Ya, nampak kan di mana perubahan-perubahan itu? Baik. Jadi perubahan itu hanya kalau dia laki-laki kita gunakan ismul isyarah hadha. Kalau dia perempuan hadihi. Ya, kalau dia laki-laki pakai dhamir huwa. Kalau dia perempuan kita pakai dhamir hiya. Kata gantinya hiya. Nah, ini sisanya akhun sa'idun muallimun. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kalian praktekkan ya. Ukhtun sa'idatun muallimatun, ibnun badrun talibun, ibnatun nada talibatun, ammun hamzah tabibun. Ya. Baik, jadi kita sudah tiga, tiga tadrib. Nih, sama cara kerjanya coba kalian stop video ini dulu sebentar, praktekkan. Ya, praktekkan sesuai dengan contoh. Baik. Selanjutnya at-tadribur rabi' at-tadribur rabi' Tabadali su'ala wal jawaba ma'a kama fil amthilah. Kama fil amthilah. Nah, ini tambahan beda lagi ya. Seperti biasanya kama fil misal. Kalau ini kama fil amsilah. Nah, ya, amsilah itu bentuk jamak dari kata misal. Contoh-contoh, ya. Coba kita lihat ada empat contoh yang didatangkan. al misalul awal. Contoh yang pertama. Ya. Man hada hada Ahmad المثال الثاني من هذه هذه زينب المثال الثالث ما هذا هذا مسجد المثال الرابع ما هذه هذه سورة يا Nah dari contoh empat ini tentu kalian bisa melihat perbedaan ya perbedaan. Ini semuanya bertanya tentang apa ini dan siapa ini ya. Kalau dia lil akil untuk bertanya tentang orang ya, orang yang berakal makhluk yang berakal orang lah kita katakan maka penggunaannya adalah ada tulis istifhamnya adalah man man hada Nah, kalau hada itu laki-laki berarti ya. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan saja. Man hada siapa ini? Itu otomatis kita tahu yang di, yang ditanya adalah laki-laki karena dia menggunakan kata hada. Kalau dia perempuan kita gunakan hadihi. Man hadihi. Hada Ahmad hadihi Zainab. Kalau yang ditanya adalah objek, barang, benda mati atau eh, hewan, ya itu penggunaan pertanyaannya bukan man tetapi ma ya itu berbeda ya man itu siapa ma apa ma hada hada masjidun ma hadihi hadihi suratun nah ingat sekali lagi bahwasanya untuk membedakan kata yang muzakkar dengan kata yang muannas pada Eh, kata-kata pada objek biasanya kalau kata yang diakhiri dengan tak marbutoh itu umumnya adalah masuk dalam kategori kata mu, eh, muannas ada tak marbutoh di akhirnya seperti kata suratun ini ya nah, tapi tidak semua muannas itu pakai tak marbutoh tapi umumnya kalau kata sudah pakai tak marbutoh di akhirnya itu biasanya adalah muannas kecuali ada beberapa kata nanti yang dikecualikan tapi umumnya begitu ya Nah, sekarang kita lihat sini ada Laila syajaratun Umar usratun hammamun aliyun Qur'anun Fatimatu. Ya. Nah, ini coba dipraktekkan seperti pada contoh. Misalnya saya contohkan satu lagi, Laila. Maka penggunaannya adalah man ya man hadi pertama dia orang kedua dia perempuan maka kita pilih contoh yang kedua man hadihi hadihi Laila ya syajaratun nah ini lihat katanya bukan dia bukan termasuk orang dia benda tapi di kata tersebut ada tak marbuto maka kita gunakan apa gunakan ismul isyarah hadihi ma hadihi hadhihi syajaratun. Selanjutnya ada Umar, Usrah, Hammam, Ali, Quran, Fatimah. Ya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tadrib lagi di sini, ya. Tapi karena kita dalam setiap video episode episode itu tidak lama, kita cukupkan dalam episode ke-13 ini sampai di latihan yang keempat untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya.